manusia masuk ke zaman masa-masa aman di mana jumlah laki-laki saat itu hanya satu berbanding 50 jumlah wanita dan itulah tegaknya khilafah Islam yang terakhir tapi masa itu tidak lama kata Nabi 7, 8 atau 9 tahun saja lamanya kemudian matahari terbit dari sebelah barat ini tanda besar yang kelima lalu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran juga uh, ada tuh di buku misteri zikir akhir zaman ya penjelasannya semua ada di situ Kemudian binatang ini akhirnya tenggelam kembali setelah manusia diberi tanda. Kalau orang kafir dibuatnya hitam seluruh wajahnya, kemudian orang beriman dibuatnya putih dan bersih seluruh wajahnya. Tanda besar kiamat yang ke, eh, yang ke tujuh yaitu bertiupnya angin lembut yang membawa kematian. Seluruh orang yang beriman di muka bumi ini akan dijemput oleh angin lembut tersebut, disentuh oleh angin itu dan meninggallah. Jadi tidak lagi ada orang yang beriman, satu orang pun tersisa di bumi ini. Yang tersisa hanya orang kafir yang wajahnya sudah hitam-hitam itu ya nah tanda besar kiamat yang ke-8 9 10 orang beriman tidak lagi menyaksikan yang ke-8 yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur masuk dalam laut seluruhnya kemudian tanda kiamat besar yang ke-9 tenggelamnya bumi sebelah barat itu Amerika, Eropa dan daerah sekitar itu akan tenggelam seluruhnya masuk ke dalam bumi tinggallah Arab dan sekitarnya ya beberapa bagian Afrika dan seterusnya lalu tanda besar kiamat yang ke-10 muncullah uh, api raksasa dari tanah Yaman dari perut bumi Yaman api raksasa ini akan menggiring manusia masih hidup berkumpul di Syam berkumpul di di Syam ketika manusia sudah berkumpul semuanya di Syam baru ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil terjadilah kiamat besar nah 10 tanda besar kiamat ini diawali oleh Daj Dajjal tanda-tanda Dajjal keluar sekarang sudah sangat nyata dan Dajjal ini tidak akan keluar sebelum penutupan seluruh tanda-tanda kecil itu terwujud. Apa itu penutupannya? Diutusnya Imam Al-Mahdi yang saat ini insya Allah Ta'ala dia sudah hidup bersama-sama dengan manusia. Dan dia juga manusia. ya Dia keturunan kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ciri akan datangnya Imam Mahdi itu salah satunya wafatnya seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah di mana setelah dia wafat tiga orang calon penggantinya akan saling berlomba memperebutkan jabatan kekuasaan itu. Tetapi kata Rasulullah tidak seorang pun di antara tiga putra mahkota itu yang berhak menggantikan beliau karena jabatan yang akan menguasai Mekah Madinah akan langsung jatuh ke cucu kandung Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Begitulah. Sekarang Raja Abdullah sudah wafat. Beberapa Jumat yang lalu, ya, hampir satu bulan yang lalu digantikan dan calon penggantinya ada tiga memang, yaitu Pangeran Salman, Pangeran Tawal dengan Pangeran Mukrim. Ketiga pangeran ini ternyata yang terpilih adalah Pangeran Salman Nah dua orang lagi ini terkenal adalah orang yang sangat tidak berakhlak, orang yang sangat uh, apa tuh uh, rendah hina budinya, ya. Yang satu orang ini agak lumayan kuat beragama. Ada peluang dan kemungkinan kedua orang ini akan melakukan kudeta. Ada peluang, ada revolusi dari saudaranya sendiri, ini akan terjadi. Persis seperti ada uh, sabda Nabi, ya akan saling berbunuh-bunuhan tiga putra mahkota ketika meninggalnya seorang raja. Raja ini saudara mereka juga gitu kan. Jadi yang tiga ini adalah ini saudara semua ini ada sepuluh orang uh, adalah gitu lebih dari seorang ayah yang namanya Abdul Aziz bin Saud. Itulah raja pertama Arab Saudi, ya kan? Nah, eh, dia beristri banyak istri, inilah putra mahkotanya yang bersisa sekarang tiga orang lagi. Pangeran Salman, Pangeran Talal dan Pangeran setelah Raja Abdullah meninggal. Inilah yang dikemungkinkan nanti akan saling berkelahi. Ini akan mengkudeta, ini akan merevolusi ya. Karena sebelum Raja Salman dinobatkan sebagai raja, ini sudah gaduh hebat. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa yang terjadi. Ini pertanda kaum muslimin bahwa Al-Mahdi itu akan kembali memimpin Arab Saudi. Boleh jadi bukan pada tahap yang mereka bertiga. Pangeran Salman, Pangeran Talal atau karena mereka juga sudah tua-tua dan akan mati ya yang satu-satunya yang punya tiga orang putra hanyalah Raja Salman ini yang lain-lain dari anak-anak uh, eh, pangeran yang lain sebelumnya sudah meninggal dunia paling anaknya satu anaknya dua yang punya tiga orang langsung adalah pangeran Salman yang jadi Raja Salman sekarang yang usianya pun sudah 79 tahun itu pun sudah sakit-sakitan boleh jadi mereka meninggal semua kemudian akan berebutan tiga orang putra mahkota di bawahnya jadi kita lihat yang mana yang benar ini tapi tidak akan meleset daripada yang dua ini tidak akan meleset insyaallah taala dekat sekali kaum muslimin tentang masalah meteor ini NASA Amerika Serikat yang mengumumkan bumi kita akan dihujani meteor sampai tahun 2016 besok apakah 2015 terjadinya atau 2016 dan meteor ini akan menyebabkan banyaknya kerusakan dan kehancuran di muka bumi hujan meteor dan hujan meteor ini akan menyebabkan musnah semua teknologi kita karena Nabi bersabda, saat Al-Mahdi memimpin kalian nanti, dia muncul, kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalian akan berperang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan kalian akan berkendaraan di atas kuda. Ya, Nah, meteor ini kaum muslimin akan mengakhiri semua kejayaan manusia di muka bumi. Ya, waktunya mungkin setahun dua tahun ini. Hanya Allah yang Maha tahu. Pastinya hanya Allah yang Maha tahu. Yang mengatakan ini adalah pakar-pakar alam di dunia ya pakar-pakar astronomi dunia mereka lah mengumumkan ini kepada kita semua kita berserah diri kepada Allah kita tidak akan berdaya bahkan dengan negara besar pun tak akan mampu melawan meteor tahi bintang ini dan jumlahnya di langit kita kita sedang ada di tengah-tengah mereka sekarang jumlahnya ratusan juta akan ada diperkirakan 1300-an yang menghantam bumi kita ini wallahu alam nabi berkata akan terjadi nanti serangan hujan meteor perubahan bentuk dan penenggelaman banyak bumi sahabat bertanya kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah Rasul menjawab idza zaharatil qainan wal ma'azif wa syuribatil khumur apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah marak bermunculan di mana-mana apabila musik dan alat-alat musik sudah disukai oleh umatku di mana-mana dan apabila minum-minuman memabukkan barang-barang haram sudah dikonsumsi di mana-mana. Apabila yang tiga ini sudah dilakukan oleh umatku, maka yang tiga bencana tadi pasti akan terjadi ke muka bumi la haula wala quwata illa billah amaran dan anjuran untuk kita semua yang masih saat ini merasa aman masih ada waktu yang tersisa mungkin tak banyak untuk cepat-cepat meluruskan tauhidnya perbaiki imannya luruskan tauhidnya lalu berlomba-lombalah berpacu-paculah memperbanyak amal soleh perbanyaklah tabungan amal soleh kita tak lama lagi dunia kita ini tidaklah menjadi dunia yang aman kita mendekati gerbang kiamat akhir zaman kita lah orang-orangnya insyaallah taala ya eh, yang akhir dari saya ada dua soalan lagi eh tentang kajian ulang tadi itu eh, selama 19 tahun akan berakhir itu satu yang keduanya ada ada tak peluang uh, Islam KTP ini mendapat uh, curang bukalah surat Fatir surat yang ke-35 di ayat 32 Allah membagi tingkatan orang dalam beragama itu tiga tingkatan tingkatan yang paling bawah Allah sebut zalimun nafsih itulah Islam KTP yang zalimun nafsih itu tingkatan paling bawah tingkatan yang kedua Allah sebut di ayat itu yaitu uh, muqtasid tingkatan pertengahan dia digelari dengan mukmin. Dalam hadis dia digelari dengan mukmin. Adapun tingkatan yang paling atas sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang paling di muka, paling di depan untuk seluruh kebaikan. Dia paling depan. Waktu tahajud dia pasti tahajud. Waktu duha dia pasti duha. Senin Kamis dia pasti puasa. Uh, amalan sholat lima waktu dia pasti berjemaah di masjid. Untuk dosa-dosa dia jauh betul. Ini tingkat orang yang paling atas disebut dengan muhsin ya muhsin jadi tingkatan paling atas muhsin tingkatan pertengahan mukmin tingkatan paling bawah muslim ya muslim atau zalimun linafsi. nah Islam KTP itu yang paling bawah tadi sebatas Islam sebatas muslim peluang masuk surga ada tidak setelah dia di neraka akan dulu baru dia masuk surga berapa lama dia neraka tergantung berapa banyak dosanya harus dicuci di neraka nauzubillah ya La haula wala quwata Itu yang dapat saya jawab. Ini ada uraian tersendiri nih. Di di kaset itu ada itu. Di kaset yang lima tajuk itu, tiga tingkatan orang dalam beragama ada saya bedah. Itu sangat tajam bedahannya. Silakan nanti disimak. Semoga membuat kita buat mampu berubah dan mengajak keluarga kita dapat berubah. Amin. Amin. Ya. Ya, silakan ada yang lain. Hmm, ya. silakan. Yang kedua, hmm. jadi kita berucap Assalamualaikum ayuhan nabi. kalau nanti kita sedang berucap nabi. Jadi saya lebih ya, Dua-duanya betul. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini diamalkan oleh para sahabat setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, baru mereka baca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh ketika Nabi masih hidup maka mereka baca assalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu ala apa tuh assalamu uh, assalamu uh, tahiyatulillah wassalatu wa tayyibat uh, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu ala ibadillahi salihin kan gitu kan assalamu alayka tapi ketika nabi sudah meninggal assalamu ala nabi langsung saya assalamu ala nabi namun sebagian sahabat ada yang membacanya dua-duanya Assalamualaikum ayuhan Nabi ketika Nabi hidup ada yang baca Assalamualaikum ayuhan Nabi setelah Nabi meninggal dunia jadi tidak ada masalah sebenarnya tidak ada masalah yang salah itu adalah yang nggak baca <laughs> ya begini begini saat bahasa kita itu kita niatkan untuk Rasulullah Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak kayak kayak operator lah uh, seperti operator di di message kita kita ucapkan maka operator yang kirimkan ke siapa dialamatkan dialamatkan kepada Rasulullah akan disampaikan kepada Rasulullah contoh kita sedang ziarah kuburan di Masjid Nabawi kan ada ke kuburan Nabi kan di Raudhah ah, kita lihat di makam Nabi apa yang kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi padahal padahal Nabiullah Muhammad SAW di sisi Allah dan dia sudah ada di alam di alam barzakh. Taklah mungkin Nabi itu standby terus di di atas kuburan yang beliau sempat datang. Dan tadi di awal-awal kita sudah bantah dan Nabi pun tidak membenarkan akidah yang macam itu. Rasulullah itu tetap ada di sisi Allah di ala iliyin bersama ruhnya para nabi-nabi dan rasul beliau itu. Cuma setiap salam kita langsung Allah sampaikan kepada beliau dan sistem nanti akan mengatur di pusat sana bagaimana cara Rasulullah menjawab setiap salam. Itu sudah ada sistem ya jadi semua salam kita akan langsung berjawab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Rasulullah harus hadir ke muka bumi dan melihat satu persatu. Nah, kapan lagi Rasulullah akan menikmati masa senang-senangnya? Ya, asik. Sementara itu 24 jam itu orang ucapkan salam terus itu kan. Nah, belum lagi yang yang di, di setiap kita di rumah-rumah di masjid masjid di Malaysia tiap sebentar assalamualaikum ayuhan nabi kan begitu kan. Masa nabi datang ke tempat letihnya nabi bawa kerja. Letih pula dia lagi dalam bazar kan, pada ketika dia hidup. Jadi ibaratlah memuliakan beliau tetap di sana sistem yang mengatur dan Allah sistemnya lebih rapi daripada sistem-sistem buatan manusia. Ya ada operatornya. <laughs> Makanya Nabi dalam Isra Mi'raj cakap macam ni. Saya sewaktu diajak Isra Mi'raj, saya dibawa ke langit di bawah Sidratul Muntaha, saya berhenti di situ. Saya melihat ada pemandangan warna-warni yang di bumi tidak ada warna macam itu. Indah sangat. Ini bukan di surga nih, tapi di bawah Sidratul Muntaha. Di situ saya mendengarkan kesibukan para malaikat dengan alat-alat tulis mereka. Jadi banyak jumlah malaikat itu sedang menulis. Ada kesibukan kantor khusus gitu kan yang akan mengatur. Makanya ada ayat di surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Semua apa yang akan berlaku di bumi, di langit sudah diatur dulu urusannya. Para malaikat-malaikat khusus ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Semuanya sibuk termasuk yang menyampaikan salam kita kepada Rasul. Ada malaikat-malaikat khusus yang bekerja yang akan membalikkan balik jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Ya. Ya. Mengenai ziarah kubur ya. hmm. Orang kita biasanya kita hari Jumat dia pergi baca yasin tak kubur kan? Hmm. Kubur kan? Adakah mayat itu dengar apa saya begini aja lah, mohon maaf saya pertanyaan-pertanyaan fikih saya terpakai jawab lah ya. Iya. Nah, saya terpakai jawab, mohon maaf saya. Apapun pertanyaan fikih, saya tidak berkenan menjawabnya karena fikih ini rentan perpecahan. Sementara saya ingin dakwah saya lama. Kalau ini nanti akan sampai kepada pihak yang berbeda pandangan dan mazhab, ini akan menjadikan kita tertolak dakwah di sini. Jadi masalah fikih saya tak nak jawab. Tapi kalau pertanyaannya berkaitan dengan ruh, berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang azab kubur segala macamnya, insyaallah saya jawab. Ya, tapi berkaitan dengan fikah, baca bismillah jahar atau sir segala macamnya saya tak usah jawab. Saya tak tahu macam mana fikih yang sedang berjalan di sini. Jadi lebih baik serahkan pada orang tepatan. Ya. Silakan. Masalahnya Pak, saya sudah sering jatuh dalam berdakwah. Jatuhnya tentang masalah fikih selalu. Jadi sudah saya mengelak. Lagi pula jurusan saya adalah akidah dan tafsir. Itu jurusan saya. <laughs> ya. Ustaz, uh, <clears throat> ada kata mata kita ni tempat setan masuk. Ya. Ya benar. Saya sudah dan salah satu keahlian saya adalah saya sering berinteraksi dengan jin dan setan. Interaksinya adalah interaksi menyuruh mereka keluar dari tubuh manusia saat manusia itu sudah disakiti oleh setan itu. Jadi saya sudah membangun sebuah yayasan besar yang yayasan ini sudah mulai mendunia disebut dengan yayasan Rehab Hati Qurani. Saya sebagai pembina di situ. Rehab Hati Qur'an ini boleh nanti dilihat di YouTube ya. Ada di situ eh, di mana generasi-generasi yang kita bina semuanya bertarung melawan setan di alam nyata ini. Setannya yang mengganggu manusia, ada yang kena sihir, bagaimana melepaskan sihir, itu juga kerjaan setan termasuk setan yang membuat manusia buta. Ada seorang ibu 34 tahun dia buta. 34 tahun sejak dia menikah dia buta. Sehingga dia melahirkan anak, dia sampai anaknya usia 34 tahun dia tak pernah lihat anaknya udah macam apa. Padahal anaknya itu sudah menikah dan sudah melahirkan. Nah, ketika dia dibawa ke pelatihan kita, kita kan ada pelatihan selama dua hari. Kita sebut dengan pelatihan rehab hati Qurani. Ya. Berikan pelatihan satu hari itu full membersihkan semua cara berpikir, akidah yang salah, pemahaman, akhlak yang tidak benar, kita bersihkan selama satu hari. Umumnya peserta tobat setelah itu. Nah, hari kedua baru kita ajarkan bagaimana cara boleh menyembuhkan apapun penyakit dengan Al-Quran. Caranya cara Rasulullah, menggunakan telapak tangan. Ya, mungkin ini ditempelkan, mungkin ini ditepukkan, mungkin ditiup, mungkin segala macamnya. Itulah ilmu yang kita ajarkan pada umat. Pelatihannya selama dua hari full. Nah, dalam pelatihan itu ada seorang ibu yang ikut pelatihan usianya sudah 64 tahun. 34 tahun dia buta total. Ibu itu buta, tak boleh disembuhkan lagi oleh medis. Dia ikut pelatihan, kita ajarkan bagaimana cara meyakini dan sebagainya. Akhirnya ibu itu kita bacakan ayat Al-Qur'an. Maaf ya, Pak. Uh, Guru, kita pegang bagian ke belakang kepalanya. Ini yang melakukan adalah Ustadz Nai Nuruddin adalah sahabat saya, pembinanya dua orang, saya dan beliau, ya. Kita pegang begini dibacakan ayat Allah, lalu ditiupkan ke mata ibu itu. Berlangsung selama 44 menit bacakan dan ditiupkan, bacakan dan ditiupkan. Setelah itu ibu ini memeluk anaknya seerat-eratnya, anak pun memeluk ibunya. Sekali itu seumur hidup dia boleh melihat kembali dunia ini dengan nyata. Subhanallah. Ini mukjizat Al-Qur'an ya. Bukan kita yang hebat. Al-Qur'an ini telah dijamin dalam surah Al-Isra adalah penawar dan penyembuh. Syifa ya. Syifa. Fungsi Al-Qur'an itu tiga. Rahmatan, hudan dan syifa. Ya kan? Syifa ini yang jarang digunakan oleh kita Padahal senjata terbaik untuk kesembuhan kita adalah Al-Quran Tapi jarang, karena kita tak ada ilmu kali ya Makanya kami ajarkan pada umat Begini loh cara menyembuhkan penyakit dengan Al-Quran Jadi ibu itu sembuh Habis itu ibu itu kita suruh jalan sendiri Tak, tak payah, tak ada yang, yang Padahal dia datang tadi dituntun oleh anaknya Nah kaum muslimin Setelah itu ibu jalan sendiri sambil menangis Ibu itu pukul berapa? Jam gue lihat pukul setengah enam Benar ibu itu semua peserta mengatakan Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi banyak kayak keajaiban Pak. Orang yang lumpuh, dia lumpuhnya tiba-tiba, tak mampu berjalan. Ya, setelah dia duduk di, dibacakan ayat Al-Quran dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, maka dia kembali boleh berjalan kembali. Padahal dia lumpuhnya sudah sekian tahun. Jadi itu adalah kejahatan setan. Dari mana setan boleh masuk dari dosa yang kita buat? Ingat itu. Ketika mata ini nonton film-film porno, ya itu dosa besar kaum muslimin maka setan masuk melalui dosa itu dan dia akan bertempat tinggal di sekitar mata saraf-saraf ini akan dijepitnya disepitnya di, disumbatnya lalu terjadilah eh, ketidaklancaran peredaran darah lalu terjadilah penyakit ini dan itu yang menyebabkan mata ini lama-lama rabun dan menjadi lemah dan sebagainya jika orang ini taubat nasuha dia betul-betul taubat dan menyesal bisa menangis dia dalam taubatnya itu maka dibacakan Al-Quran untuk kesembuhannya Al-Quran itu akan Allah izinkan langsung menyembuhkan insya Allah taala gitu ya jadi bisa e, bisa nggak setan masuk ke mata manusia iya kalau mata itu buat dosa dia akan masuk di situ ayat apa saja di al Qur'an Al Karim yang tadi surah Al-Muluk ya untuk mata tadi surah Al-Muluk dari ayat 1 sampai 11 tabarakalladzi biyadihil mulk yang kita baca berulang-ulang adalah sumarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basara khasi'a wa huwa ya lalu kami kembalikan penglihatan mereka kepada mereka ya dua kali kita baca berulang-ulang Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basara khasi'a wa huwa hasir tiupkan ke matanya baca lagi ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير tiupkan berulang-ulang bacakan itu lama-lama ibu itu merasa macam katanya ada kilatan-kilatan yang nampak di dalam matanya ya itulah cara setan meninggalkan kejahatannya setan mulai pergi dan ibu itu kembali matanya terasa panas aliran darah mulai merasa masuk ke situ karena sumbatan dilakukan setan telah dilepaskan oleh setan jadi ini Bapak ini bukan ilmu laduni ini ilmu Rasulullah diajarkan umum pada umatnya tapi umatnya banyak tidak kembali merujuk kepada ilmu ini karena jarang yang mengamalkannya jarang yang mengajarkannya kita Pak sekarang sudah masuk ke Amerika Serikat kita sudah masuk ke Jerman kita ke, Hong Kong beberapa kali oleh saudara kami Ustaz Nuruddin uh, eh, saya di Malaysia sebagian timur juga telah memberikan pelatihan ini cuma di sini belum tapi saya masih fokus kepada umat ini akhir zaman dulu lah bahasa akhir zaman ini nanti pula nanti pelajari pula ini silahkan ini subhanallah sangat banyak ilmu-ilmu Allah yang masih penuh rahasia yang umat ini belum paham. Umat ini Saat ini kita boleh mengabarkan. Kenapa tidak? Siapapun saat ini pun boleh. Tadi sudah saya cakap cerita tentang ibu-ibu yang ada di Sabah, ya di Kinabalu. Saat saya nak naik pesawat, di SMS, ya kan tadi saya cerita kan, anak saya panas tinggi, hospital eh, tak tahu lagi apa obatnya, udah macam-macam obat dibagi dan akhirnya perlu hospital angkat tangan. Lalu apa amalan yang saya suruh? Inilah ajaran Rasulullah ya ambil air dalam satu besen. Kemudian bacakan tadi yang saya suruh Al-Fatihah 11 kali. Semburkan air liur kita ke air itu. Lalu bacakan air kursi 11 kali, semburkan ke situ. Bacakan kalau Allah 11 kali, semburkan ke situ. Bacakan kalau Falak 11 kali, semburkan ke situ. Bacakan kalau Ibn Nas, semburkan ke situ. Selesai sudah bacaan kita semua, ya. Dan selesai doakan, ya Allah sembuhkan anak hamba. Air itu ikut mendengar doa ini. Lalu setelah kita boleh ulang mendoakan sembuhkan anak hamba. Kalau ini penyakitnya medis dan alami, engkau berjanji bahwa Al-Quran adalah penawar dan obat. Maka jadikanlah ya Allah mujizat Al-Quran terwujud sekarang. Sebutkan lagi. Tapi apabila sakit anak hamba ini karena gangguan jin dan syaitan yang terlaknat, musuhmu dan musuh kami ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menghancurkan mereka. Al-Quran ini mengusir mereka. Sebutkan lagi. <sniffs> Setelah itu, barulah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tiga kali. Setelah itu semburkan lagi, bacalah salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, semburkan lagi. Setelah itu usaplah seluruh ujung-ujung tubuh anak kita dengan air tersebut sampai kepada kepalanya, rambutnya, lalu barulah anak itu dibasahi seluruh tubuhnya. Kemudian itu saya anjurkan pakai SMS ya. Lalu ibu lakukanlah semoga Allah sembuhkan anak ibu. Saya matikan handphone karena naik pesawat dari Kinabalu ke Kuala Lumpur lebih dari dua jam. Sampainya kami mendarat, ya selesai urusan immigration, HP pun saya, uh, eh, pon saya itu saya hidupkan kembali dan masuk SMS ibu itu. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sudah sembuh sekarang. Anak cepat betul sembuhnya, cepat sekali. Anak saya sudah sembuh. Anak saya langsung makan dan main-main di luar sekarang. Subhanallah. Ini menandakan Al-Quran itu adalah oh, obat alaikum bisyifa'in kata Rasulullah kamu wajib berobat dengan dua obat yang pasti menyembuhkan al-asal wal Quran madu dan al quran Al-Quran ya begitu ya tapi ada tak kelas khusus untuk kita mempelajari ini dia itu semacam training ya resmi trainingnya legal dan formal resmi pelatihannya selama dua hari jadi peserta pelatihan harus mendaftar resmi ya e, namanya siapa dan ada biaya yang harus dikenakan kepada setiap peserta. E, kemudian e, pelatihan itu berawal dari pukul 8 pagi, berakhir nanti apa tuh asar atau menjelang maghrib selesai hari pertama. E, kemudian hari kedua sama bahkan kalau dianjurkan lebih cepat. Kalau peserta ini nak tidur di di hotel ya dibuka dia hotel ya oleh panitia. Nah kemudian makan minumnya disediakan oleh panitia. Nanti kepada kita dari rehab hati itu ada anggaran kita sendiri yang diserahkan kepada rehab hati. Per satu orang kenanya sekian biayanya. Namanya training lah. Resmi, resmi. Jadi itu mungkin diadakan di hotel kah atau mungkin di masjid, ruangan yang tidak akan mengganggu orang sholat dan ibadah ya, karena kita memberikan pelatihan. Isi pelatihan itu betul-betul tazkiyatun nafas, semacam ihya ulumuddin itu. Jadi apa-apa yang membuat manusia ini disenangi oleh syaitan itu kita bedah bagaimana supaya setan tidak mau, tidak mampu menembus kita uh, kita bedah bagaimana menghancurkan sihir gitu kita bedah bagaimana menawarkan racun semacamnya kita bedah ya dengan ayat-ayat dengan hadis-hadis selama satu hari itu full pelatihan ya dosa-dosa apa yang menyebabkan Allah SWT murka kepada kita sehingga setan berkuasa di atas tubuh kita bila setannya boleh masuk seluk beluk hidup uh, alam gaib itu kita bedah semuanya kita uraikan semua sehingga orang-orang ini tepuk banyak yang tobat Umumnya peserta itu umumnya tobat dari masa lalunya yang salah. Nah, hari kedua baru kita mengajarkan teknik-teknik Rasulullah untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik itu penyakit medis atau penyakit non medis dengan Al-Qur'an.